kebohongan, dia enggak meneliti kebenarannya tentang pujian tersebut benar atau enggak, ada atau enggak pada diri orang tersebut. Ini termasuk satu kesalahan atau musibah yang menimpa pada sebuah alasan. Dan juga akan menimpa pada orang yang dipuji. Ini akan menimpa kepada orang yang dipuji, mamduh, yaitu akan muncul ya rasa kiber, rasa ujub. Yang keduanya akan membinasakan orang tersebut. lain nah, ini pujian. Jadi hati-hati ya ikhwah ketika antum memuji seorang ini berbahaya atau enggak. Kalau kepada anak kecil untuk memberikan semangat, spirit ya, ini enggak jadi masalah. Para ulama menjelaskan tidak mengapa. Nam untuk pada anak-anak kecil untuk mendorong mereka biar semangat belajar. Tapi ini ketika pujian yang muncul dari mungkin kita memuji kepada santri yang sudah dewasa yang sudah apa sudah membalik ya sudah balik dipuji dengan hafalannya mungkin masya Allah hafalannya dipuji di depannya lah ini kadang akan muncul ya dalam hatinya orang yang dipuji yang hafid ini atau yang hafidoh ini dipuji akan muncul yakni rasa ujub bangga diri kepalanya besar ya ini ini akan muncul pada hati seorang muslim sehingga kata Nabi kita Muhammad SAW welaka kotakta unuko sahibik celaka engkau engkau telah memutus ya leher kawanmu. Ini. Ini sangat berbahaya ketika pujian muncul ditujukan kepada orang-orang yang pada hatinya penyakit-penyakit sombong, penyakit-penyakit kiper ini akan menjadi sangat berbahaya. Ini seperti nam engkau memotong ya ini leher orang tersebut. Amalannya akan sia-sia orang tersebut ketika muncul rasa kiber. Demikian. Dan sungguh kami telah meriwayatkan dari Hasan Al-Basri. Nah, kita lanjutkan pembacaan kitab tersebut. Qala mu'alif wa qad rawaina 'anil Hasan Al-Basri qala kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qa'idan wa mahu dirrah wan nas haulahu. Dari Hasan Al-Basri beliau berkata, "Nam dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam keadaan beliau duduk-duduk ya, duduk. Dan bersamanya ya ini bersama beliau beliau nah ada ada se apa? dirah yakni air susu. Nah, sekantong air susu, ad wa ma'ahu ad wa nas haulahu dan manusia di sampingnya. ini ini Umar. Ya Umar bin Khattab duduk bersama beliau sekantong air susu yang cukup banyak dan di samping beliau para manusia. Id akbala Jarud takala Jarud ya datang kepadanya. Siapa Jarud? Ada yang kenal? Siapa beliau? Al Jarud. Ini belum sempat yang buka tentang siapa Al Jarud. Ada yang bisa ambil memberikan faedah? Pak Komar? Tasla? Man Arif, Man al-Jarud? Gak ada yang tahu. Taib. Ini belum kita cari ya siapa beliau al-Jarud. Ini Jarud ya datang kepadanya Fakola rajulun maka ada seorang laki-laki yang berkata mengomentari tentang siapa Al-Jarud. Maka mengatakan hada Sayyidu Rabi'ah. Ini adalah junjungan Rabi'ah. Ini. Nama pembesar ya, kabilah Rabi'ah Jarud. Jadi ini dipuji sama laki-laki tersebut. Wa sami'aha maka Umar mendengarnya. Wasami'aha Umar. Umar mendengar pujian tersebut. Waman halau dan orang-orang yang di sekitarnya juga mendengar apa yang disebutkan oleh laki-laki ini tentang siapa Jarud, seorang Sayyid ya Rabi'ah. Nah ini dipuji. Sama Rasul tersebut dipuji. Umar mendengar dan orang yang di sampingnya pun mendengar. Wasami'aha al-Jarud dan Jarud pun mendengarnya. Jarud pun mendengarnya. Falamma dana minhu khafaqahu. mengatakanlah jerut Jarud mendekat ya kepada Umar, maka Umar pun segera khafaqahu yakni memukulnya dengan dirah. Ini darabahu khafaqahu artinya yakni darabahu memukul yakni menghentakkan dengan kedua tangannya dan tangan beliau yang ada air susunya. fakola maka Jarud berkomentar, "Mali walaka ya Amirul Mukminin." Apa masalah saya dengan engkau wahai Amirul Mukminin? Ada apa? Engkau kok berbuat demikian? Kala maka beliau menjawab, "Mali walaka ama sami'taha?" Beliau mengatakan, "Ada apa masalah dengan saya dan dengan kamu? Tidakkah engkau mendengar wahai Jarud?" ini. Tidak engkau mendengar yakni pujian tersebut. Pujian Rasul tersebut kepada Al-Jarud. Qala samituha. Saya mendengarnya. Iya, saya mendengar. Fama. Terus bagaimana? Apa maksudnya? Fama. Terus bagaimana? Apa maksudnya yang kau berbuat demikian? Qala. Maka beliau mengatakan itu, saya takut ya ayu khalita qalbaka minhu syai'un wahbabta an uta an ti'a minka. Enam. Saya khawatir kata Umar ya. Jadi beliau memang meng, agak memukul ke Al-Jarud ketika dipuji ya sama laki-laki ini hada Sayyid Rabi'ah. Kemudian Umar ya ini menghentakan sesuatu tersebut ke Jarud. Jarud kaget. Ada apa? Maka belum menerangkan saya takut ya sesuatu itu akan mencampuri hatimu wahai al-zarud. Ini penyakit-penyakit sum'ah, penyakit-penyakit ujub, beliau khawatir akan menimpa pada al zarud sehingga beliau yakni agak memukul sedikit menghentakkan enam air susu tersebut kepadanya. Eh? Diroh. Pakai dal. Iya. Jeroh. Sambuk. Oh aja tuh artinya. Hmm. kamus, kau ini ya. Jeroh bimana air susu. Di situ asaut, sambuk. Hmm, nah, ini malapas ya kalau cambuk. Jadi bersama beliau cambuk. Memukulnya <clears throat> dengan cambuk. baik Jazakallah khairan. <clears throat> Jadi ini komentar beliau ya ketika ada yang memuji dan beliau khawatir ada penyakit-penyakit ya ujub syaun ini bisa umum ya apakah ujub ataukah kibar akan muncul pada diri al-jarud maka beliau pun ya ini mencambuknya Nah, yang kau cinta an uta ti'a. Yani untuk saya mengangguk-anggukan apa komentar laki-laki tersebut kepada engkau. Kemudian wali annal insana ida usniya alaihi radhiya an nafsihi. Sesungguhnya manusia apabila dipuji nam atasnya biasanya itu akan ridho, akan senang tentang dirinya. Nah ini, ini yang akan menimpa pada diri seorang muslim ketika dipuji, mungkin kehebatannya, mungkin kecerdasannya, kemahirannya, Nah, hal-hal yang menunjukkan satu kelebihan ini akan muncul rasa senang, bangga diri. Wadonna annahu qad balaho al maksud dan beranggapan orang yang dipuji ini akan menganggap bahwa dia sungguh telah sampai pada maksud tujuannya. Dia telah sampai pada Enam, seorang ketika dia mungkin menghafal, ya, menjadi puji antara seorang hafid atau hafidoh, maka sungguh dia telah sampai untuk tingkatan orang tersebut sebagai hafid atau hafidoh. Enam, sehingga dia akan payah fayaftur amal, dia akan ya, mengabaikan suatu amalan. Akan mengabaikan, akan menyepelekan. Walihada oleh karena ini ya benar ucapan beliau kotok tak unuko sohibik Sungguh engkau telah memutuskan leher saudaramu. 6. Celaka orang tersebut dipuji kemudian bangga, kiper muncul. Ini akan mencelakakan orang tersebut. Faam ma'ida salima al-madhu. Adapun ya apabila ya yakni pujian selamat 6 min hadhil afat dari musibah-musibah ini Nam, yakni dipuji seseorang dia yakin selamat dari sifat-sifat kesombongan, takabur, merasa yakin. Lam yakun bihi ba'sa, maka tidak mengapa untuk memujinya. Karena faqad asna Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma wa hima minas sahabah radhiyallahu anhum. Karena sungguh ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah melakukan satu pujian kepada Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu dan selain daripada keduanya dari kalangan para sahabat nah beliau pernah memuji di antara para sahabat tersebut nah, ini di antara Abu Bakar dan Umar ini karena beliau yakin ya ketika dipuji Abu Bakar, Umar selamat dari ujub, ya, selamat dari kibar maka beliau memuji Umar bin Khattab dan Umar bin Khattab dan Umar. <clears throat> Wa walal mamduh dan atas orang yang dipuji mungkin ya di antara kita ya sebagai santri atau mungkin sebagai mudari seorang guru ya ada yang dipuji enam maka ayyakuna sajidul ihtiras Nah ini, dia hendaklah dengan kewaspadaan yang sangat, dengan kehatian-hatian yang sangat, min afatil kibri wal ujub dari musibah-musibah sombong dan bangga diri. Dia harus waspada nam dengan sangat hati-hati dengan sangat nam ketika dia dipuji oleh gurunya atau oleh rekannya demikian wal futur dan juga dari melalaikan satu amalan. Enam. Kamu sudah hafal Al-Qur'an untuk apa? Engkau menghafal lagi. Sudah, santai-santai aja. Nah ini. Orang yang enggak cerdas, orang yang terlena, dia kan oh ya, kan saya sudah hafal Al-Qur'an. Akhirnya santai. Dia kan mengabaikan untuk merojaah akan mengabaikan untuk yakni mempertahankan hafalan tersebut. Nah ini. Ini jangan melalaikan suatu amalan. Walayanzu dan tidak akan selamat dari musibah-musibah ini kecuali ayyarifa nafsahu, kecuali nam mengetahui dirinya. Nam, dia bisa bercer bercermin siapa dirinya. Karena mungkin barangkali seorang memuji kita, ya dia nggak tahu tentang aib kita. Dia tahu memuji kita apa yang nampak oleh kita suatu kebaikan, tapi nggak mengerti apa yang menimpa pada diri kita, diri kita suatu aib, suatu zillah, enam tergelinciran suatu kesalahan, dia nggak mengerti tentang kesalahan kita sehingga dia memuji segu setinggi gunung lawu. <clears throat> Fatafakkaru fi annal madih lo arafa minhu. Dan hendaklah ya dan memikirkan Nam, yani bahwasanya keadaan orang yang memuji, dia berpikir, ya orang yang dipuji, dia berpikir nam terhadap orang yang memuji. Seandainya dia tahu, tahu yang dipuji, sebagaimana diketahui oleh nam dirinya yang dipuji tersebut. Nam ma madahu ma mad madahahu. Saya dia nggak akan memujinya. Jadi kalau kita sering dipuji-puji, adalah kita berangan-angan memikirkan seandainya dia tahu tentang aib saya. nam tentunya dia akan enggak memuji saya. Tapi karena enggak tahu aib saya, dia akan memuji saya. Demikian ini makna kalimat tersebut anal madih lo arafa minhuma yarifu min nafsi ma madahahu. <clears throat> Waqat ruwiya anna rajulan minas sahabah usni alaihi. Dan sungguh diriwayatkan bahwa seorang laki-laki dari para sahabat nam usna dipuji atasnya. Fakola yang dia berkomentar ini ya di antara orang-orang yang solihin, orang yang baik, tak kala mereka dipuji, maka di antara mereka berucap Allahumma inna haula'i layarifuni wa anta ta'rifuni. Ya Allah, sesungguhnya mereka tidak mengetahui saya. Nah, mereka yang memuji saya tidak mengetahui keadaan saya. Ini ini orang yang solih, orang yang baik. Wa anta ta'rifuni dan engkau wahai Rob, nam mengetahui tentang diri saya. ini, ini komentar nam yang disebutkan oleh orang yang soleh ketika dipuji dia komentar demikian dan juga bagaimana para ulama-ulama ya salaf dan juga ulama sekarang yang mereka mengikuti jejaknya para salafun saleh maka sungguh ya sangat luar biasa komentar-komentar beliau ketika dipuji oleh rekan-rekannya. Nam seperti saya Albani ya ketika mau bermuhadarah maka nam dipuji oleh sang moderatornya oleh yang membawa mukadimah, dipuji. Maka bagaimana komentar beliau? Komentar beliau yang beliau ucapkan adalah sebagaimana yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengucapkan Allahumma la tu'ahidni bima yakulun. Ya Allah, Nam, Allahumma la tu'ahidni, janganlah engkau mengikop saya, memberikan satu hukuman kepada saya dengan sebab apa yang mereka ucapkan. Ini. Waj'alni khairan dan jadikanlah untuk saya satu kebaikan. Enam. Kemudian wakfirni dan ampunilah saya enam bima layak namun dengan apa-apa yang mereka tidak ketahui. Nah ini komentar-komentar doa para salafun soleh yang mereka mengikuti betul-betul para sahabat. Jadi memohon ampunan jangan sampai dengan pujian tersebut justru malam bawa satu dampak yang negatif akan berikan suatu yakni penyakit muncul kibar sehingga ini akan menyebabkan siksa bagi dirinya. Baik, habis insya Allah kita masuk pada poin yang ke-12. Wallahu a'lam bishawab. Ila huna tafadalu hafizakumullah.